Kata penulis rahimahullahu taala, "Fihi hadithu as-sahihaini fi fitnatil qabr." أن المنعم bil جاءنا wal huda." فآمنا وأجبنا واتبعنا وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته Terkait bab ini ada hadis dalam As-Sahihain Bukhari Muslim tentang fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Bahwa orang yang diberi nikmat kubur, ia mengatakan, ia datang kepada kami, yakni Rasulullah, membawa keterangan, penjelasan dan petunjuk. Kami mengimaninya, kami menerima ajakannya dan mengikutinya. Dan bahwasanya orang yang diazab di dalam kubur ia berkata, Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lalu aku pun ikut mengucapkan ucapan tersebut. Ikhwani Fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan, keterangan, dan bimbingan tentang tercelanya yang disebut dengan taklid buta. Tercelanya taklid buta. Hal itu karena orang yang diazab di dalam kubur ini adalah seorang mukallid yang hanya ikut-ikutan saja. di mana dia mengatakan sami'tun an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar orang mengucapkan sesuatu, ya aku ikut-ikutan juga mengucapkannya. Hakikatnya dia tidak mengimaninya. Dan ia tidak mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak berupaya untuk mempelajari urusan agamanya Kenapa dia tidak mempelajarinya? Karena memang tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian dia. Tidak punya kepedulian, tidak punya kepentingan. Jadi dia hanya mengambil agamanya dia dalam beragama hanya berdasarkan taklid. Ikut-ikutan saja. Ini termasuk di antara perkara yang sepantasnya tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan. Karena yang wajib bagi seorang muslim adalah belajar agama. Apalagi urusan akidah. Akidah tidak boleh dalam urusan ini untuk taklid. Secara mutlak. Tidak boleh taklid urusan akidah. Maka menjadi sebuah keharusan bagi manusia, bagi seseorang, agar mempelajari akidahnya baik secara global ataupun secara rinci sesuai dengan kadar kemampuan. Jangan taklid. Maka perhatikanlah apa yang diucapkan oleh si muqallid oleh seorang yang diazab di dalam kubur di mana dia mengatakan sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu Aku hanya mendengar orang mengucapkan sesuatu, aku pun mengucapkannya. Setelah dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Tatkala ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia mengatakan, ha, ha, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Aku cuma dengar orang mengucapkan sesuatu, mengucapkan ucapan ini. Ya, aku ikut-ikutan juga mengucapkannya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, taklid dalam urusan akidah tidak boleh. harus belajar minimalnya mempelajari naam kitab-kitab ringkas terkait akidah belajar tentang macam-macam tauhid mempelajari macam-macam dan jenis-jenis kesyirikan serta hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan syirik agar benar-benar seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Dia mempelajari makna syahadah, persaksian Allah ilaha illallah, mempelajari makna anna Muhammadar Rasulullah karena kalimat ini ada maknanya dan ada tuntutan serta konsekuensinya Jangan hanya berucap saja tapi tidak tahu apa maknanya, apa tuntutannya, apa konsekuensinya. Belajar mengenal siapa Rasulullah, tahu nama beliau, nasab beliau, tempat kelahirannya, kapan beliau diangkat menjadi nabi, di mana beliau diutus, di mana tempat hijrahnya, tahu sejarah Rasulullah. Demikian pula sepantasnya kita mengenal agama Islam yang kita anut ini. Mengenal rukun-rukun Islam yang lima. Apa definisi Islam? Apa itu hakikat Islam? Demikian pula mengenal rukun-rukun iman yang enam. Agar kita tidak dalam kebodohan tentang urusan agama ini. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beranjak pada hadis yang ke-104 Fadilatu at-tafaqquh fiddin. din di mana topiknya adalah keutamaan mempelajari agama, memahami agama. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa fihima an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din dan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Hadis ini yang terdapat di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu di dalamnya terdapat bimbingan anjuran agar bertafaqquh fid din agar belajar agama dan bahwasanya bagi manusia tidak boleh jahil. Tidak boleh bodoh tentang urusan agamanya, tentang perkara agamanya. Bahkan hendaknya dia mempelajari urusan agamanya. Di mana Rasulullah menyebutkan di sini Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-fiqhu al-fiqih yufaqihu fiddin, maknanya adalah al-fahmu, pemahaman. Maksudnya memahami urusan agama dalam bentuk yang dengan pemahamannya itu dia mampu untuk menjalankan agama sesuai dengan yang diinginkan dan disyariatkan. Jadi benar-benar dia melaksanakan agama sesuai dengan syariat. Bukan di atas kejahilan, kebodohan, bukan karena taklid, tetapi di atas ilmu dan basirah. Maka kalimat al-fiqhu fid din maknanya adalah al-fahmu fid din. Fiqih dalam agama maksudnya adalah faham tentang agama. Yang tentunya tidak akan bisa didapatkan kefahaman tentang urusan agama kecuali dengan mempelajarinya. Kita belajar bersama. Ngaji kita, ta'lim kita, kajian kita. Maka barang siapa yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap agama, punya semangat untuk belajar agama, menghadiri kajian-kajian, majelis-majelis ilmu, maka ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya kebaikan. Namun barang siapa yang tidak mau belajar dan tidak memiliki kefahaman tentang urusan agamanya, Tak mengerti agama. tak mengerti aturan-aturan syariat. Maka itu sebagai dalil, sebagai tanda bahwa Allah menginginkan kejelekan bagi dia. Maka hadis ini secara mantuk, secara lafat, naam bermakna bahwa di antara tanda kebaikan adalah seseorang mengerti agamanya. Dan di antara tanda kejelekan adalah seseorang jahil, bodoh, dan tidak mengerti tentang urusan agama. Adapun fikih, pemahaman tentang agama, ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, dua macam. Yang pertama adalah yang sifatnya fardu ain atas setiap muslim. Kewajiban yang berlaku atas setiap pribadi. Sementara yang kedua adalah yang sifatnya fardu kifayah. Maka yang sifatnya fardu kewajiban atas setiap pribadi adalah mempelajari rukun-rukun Islam yang lima. Harus dimengerti. Tauhid, tahu sholat, tata caranya, puasa, zakat, haji. Bagi yang ingin menunaikannya. Menunaikan ibadah haji. Karena haji itu disesuaikan dengan al-qudrah kemampuan. Maka seorang muslim belajar rukun-rukun Islam tersebut. Tahu maknanya agar bisa menunaikannya dengan benar di atas basirah. Seseorang tidak boleh jahil tentang urusan ini. Salat, puasa, apalagi tauhid. Dalam bahaya besar. Maka seseorang mempelajari naam yang perkara tersebut jika tidak ia pelajari maka tidak akan bisa tegak dan kokoh agamanya, maka itu bersifat fardu ain. Bersifat fardu fardu ain. Di mana agamanya tidak bisa tegak kecuali dengan hal itu. Adapun yang lebih dari itu dari fikih tentang muamalah, jual beli, hukum hukum-hukum waris, pernikahan, urusan talak. Ini sifatnya fardu kifayah. Kalau ada yang naam sudah berandil dalam bab tersebut, maka kewajibannya sudah gugur dari yang lain. Tapi kalau seluruh umat ini meninggalkannya, maka seluruhnya berdosa. maka seluruhnya ber, berdosa. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya hadis seperti ini menjadi bagian dari motivator terhadap kita. Camkan baik-baik, tanamkan baik-baik dalam hati dan benak pikiran kita bahwa ternyata mengerti agama, faham agama, tahu urusan agama, itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi seorang hamba. Tentunya sekali lagi tidak ada jalan untuk kita mengetahui urusan agama ini kecuali dengan belajar. Maka ana menasihati diri ana dan semua ikhwah yang hadir kaum muslimin dan siapapun yang mendengarnya, mari kita terus memupuk semangat kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selanjutnya hadis yang ke-105 Kata Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi yang artinya dan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya dari hidayah dan ilmu, permisalan apa yang aku bawa ini dari hidayah dan ilmu seperti hujan lebat yang menerpa bumi, menerpa tanah, mengenai tanah. Dari tanah itu ada jenis tanah yang baik yang menyerap air dan menumbuhkan rerumputan dan tetumbuhan yang banyak. Dan di antara jenis tanah itu ada yang ajadib. Ia tidak bisa menyerap, tapi menampung air. Tidak bisa menyerap air, tapi bisa menampung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada manusia dengannya. Mereka bisa minum. Dan mereka bisa memberi minum. Serta bercocok tanam dan ada jenis tanah yang lain yang ia sebatas kian tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menampung serta tidak bisa menumbuhkan rerumputan Maka demikianlah permisalan orang yang mengerti agama Allah memberi manfaat kepadanya apa yang aku bawa dari petunjuk dan ilmu ini dia mempelajarinya dan dia mengajarkannya serta permisalan orang yang tidak punya kepedulian sama sekali dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya membawanya Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allahu Jalla ala. Hadis ini mengandung permisalan nabawi. Mengandung sebuah permisalan. Di mana Allahu Jalla ala memberikan permisalan kepada manusia, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi permisalan. Allah Ta'ala banyak di dalam Al-Quran menyebutkan permisalan demi permisalan. Misalnya, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat ke-24 Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, membuat permisalan tentang kalimat yang baik bahwa ia seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah. Dan Allah membuat permisalan, membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Demikian Allah memberikan permisalan dan sekian banyak lagi permisalan-permisalan. Demikian pula sebaliknya, permisalan tentang kalimat yang buruk, ucapan yang buruk. Allah memberi permisalan agar kita ingat, mengambil ibrah dan pelajaran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi permisalan untuk menjelaskan tentang hukum dan agar tertanam dalam benak fikiran kita. Seperti misalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Teman bergaul yang baik dan teman bergaul yang jelek. Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' Kahamilil misk wa nafikhil kir, kata Rasulullah. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik, teman bergaul yang baik, dan teman bergaul yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk, seorang penjual minyak wangi yang kau bergaul dengannya, berteman dengannya. imma an yuhziyaka, Mungkin saja dia memberimu hadiah wa imma anta beta'a minhu atau engkau membeli darinya mungkin dengan harga murah karena teman. Wa imma antajida minhu rihan thayyiba atau setidaknya engkau mendapatkan aroma yang sedap, semerbak mewangi. Wa nafikhul kir tetapi engkau berteman dengan seorang pandai besi Imma yuhriqu thiyabaka mungkin dia akan membakar pakaianmu Wa imma an tajida min hurihan muntina. Atau engkau mendapatkan aroma yang tidak enak. Aroma yang tidak sedap. Akan menunjukkan barakallahu fikum bahwa pertemanan pergaulan itu memberi dampak kepada orangnya. Naam. Baik ataupun buruknya. Ini permisalan. Sama Rasulullah juga misalnya menyebutkan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar sedekah itu naam menggugurkan dosa-dosa, naam mematikan kesalahan, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Permisalan demi permisalan. Maka di sini barakallahu fikum dalam hadis yang menjadi pembahasan kita ini ada sebuah permisalan yang sangat agung dari permisalan-permisalan nabawi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan sebuah perumpamaan tentang ilmu yang beliau bawa dari Alkitab dan As-Sunnah yang bersumber dari kitab dan sunnah itu diibaratkan diperumpamakan dengan air hujan yang lebat yang menimpa menimpa tanah, menimpa bumi. Bumi itu, tanah itu menjadi hidup, menjadi subur Wa al-ilmu fa innahu tahya bihil qulubu. Maka begitu pula ilmu. Ya. Hati akan menjadi hidup karenanya. Kalau air hujan yang menimpa bumi, menimpa tanah, maka tanah itu akan menjadi hidup, menjadi subur. Maka juga hati demikian akan menjadi hidup dengan ilmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia penyikapan mereka terhadap ilmu dibagi menjadi tiga golongan, menjadi tiga golongan, tiga jenis yang sama persis dengan tiga jenis pembagian tanah, pembagian sifat dari suatu tanah atau jenis-jenis tanah. Tanah ketika hujan turun padanya itu terbagi menjadi tiga. Tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama adalah tanah yang bisa menyerap air. Bisa menyerap air. Dia bisa menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan naam tumbuhan-tumbuhan. Jadi terkumpul di dalamnya antara air yang diserap dan menumbuhkan dan menumbuhkan. Maka yang seperti ini barakallahu fikum. Manusia bisa mengambil manfaat dengan jenis tanah ini. Ini seperti permisalan para fuqaha al muhaddisin Para ulama al muhaddisin mereka hafal hadis dan mereka faham. Mereka hafal, mereka faham, dan mereka terangkan kepada manusia. Mereka jelaskan, mereka ajarkan. Sama seperti tanah yang mengumpulkan air, menyerap air dan menumbuhkan. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah naam tanah yang keras tidak bisa menumbuhkan tetapi bisa menampung manusia masih bisa mendapatkan manfaat darinya. Dia bisa menampung air. Mereka bisa minum. Ini seperti permisalan orang-orang yang menghafalkan hadis nas-nas perhatian dengan sanat. Naam, tapi tidak punya fikih. Tidak punya fikih tentangnya. Hafal mereka. tapi masih ada nilai manfaat. Namun jenis yang ketiga adalah jenis tanah yang barakallahu fikum tidak bisa menyerap, tidak bisa menampung, tidak bisa menumbuhkan. Ini adalah jenis yang paling buruk, jenis yang paling jelek. Ini sama seperti permisalan orang-orang yang tidak mau menghafal, tidak mau belajar, tidak mau memahami, tidak mau peduli. Yang disebutkan Nabi malam yarfa Bidali ra'san tidak mau peduli plus walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Nasallallahu salamah wal afiyah. Yang semoga kita tidak tergolong dalam jenis yang ketiga. Semoga kita tergolong jenis yang pertama. Orang-orang yang punya semangat. Fa ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya hadis ini memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan ta'lim dan besarnya dorongan, motivasi, anjuran agar kita selalu berusaha mendatanginya, menghadirinya, semangat atasnya, serta mengandung pula celaan terhadap orang yang berpaling dari ilmu dan menjauh dari majelis ilmu. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, Anda mewasiatkan diri Ana dan antum semuanya agar kita terus memupuk semangat dalam diri kita untuk mempelajari agama yang semoga kita diberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang kokoh tentang agama ini yang itu hakikatnya sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi bagi hamba tersebut dan semoga kita masuk dalam golongan itu.